yang sudah kita baca tadi katakan ada ilmu itu terkadang cuma digunakan untuk debat. Nah, ilmu yang digunakan untuk debat ini ilmu yang sedikit manfaatnya. Jadi qadra'a ba'du syuyuhi ba'du ulama'i fil manam. Ada sebagian masyayih dia ketemu dengan sebagian ulama ketika mimpi. Jadi ulama itu setelah meninggal masyayikh lainnya daripada tariqah sufi itu ketemu dengan ulama-ulama ini. Kemudian ditanya, "Ma khabaru tilkal ulumi allati kunta tujadilu fiha wa tunadhiru 'alaiha?" Gimana kabarnya ilmu yang sering kamu perdebatkan, yang sering kamu diskusikan? Kemudian buka tangannya gini. Wa nafakha fiha, kemudian meniup. Maksudnya dia apa? ilmu-ilmu yang cuma tak pakai untuk debat itu hilang habaan mansuro. Wamantafaatu man ilah illa ini dan aku ini enggak ngambil manfaat melainkan dengan dua rakaat yang aku kerjakan dengan ikhlas fi jaufil jika Ketika akhir malam. Jadi maksudnya apa? Ilmu-ilmu yang dipakai debat gak ada manfaatnya semuanya. Tapi kalau dua rakaat yang dikerjakan ketika tahajud itu bermanfaat. Kemudian <clears throat> ada juga di sini ungkapan fakun min sayatinil jinni fi amanin wahdaris min sayatinil insi. Fa innahum arahu sayatinal jinni min at ta'abi fil ighwa'i wal idlali. Katakan hati-hatilah kamu terhadap setan daripada golongan jin. Dan juga hati-hatilah kamu terhadap setan daripada golongannya manusia. Jadi ada setan daripada bangsa jin, ada juga setan daripada bangsa manusia. Timbul pertanyaan tuh, setan daripada bangsa manusia itu yang seperti apa? Setan daripada bangsa manusia itu memang wujudnya manusia, bentuk manusia cuma kelakuan-kelakuan setan menyesatkan jadi terkadang kalau lihat ada orang mau berangkat sholat jamaah di masjid dia ojo-ojoi dia bilang nggak usah sholat jamaah di masjid percuma nggak ada faedahnya ini termasuk setan daripada golongan manusia kalau dikatakan di sebuah video ceramah itu sebagian kiai itu setan manusia sama setan jin itu bedanya Kalau setan jin itu setan yang temennya gerandong Kalau setan manusia itu setan yang doyan lontong Kalau setan jin itu bacakan ayat kursi hilang Tapi kalau setan manusia nggak pakai ayat Tinggal kursinya aja dilemparkan Ayatnya dihilangi Kemudian Berkata juga batu salaf akan datang di akhir zaman kaum yang mana oleh Allah ditutup pintu amal daripada dia. Wa yuftahu alaihim babul jidal dan pintu debat dibuka untuk dia. Maksudnya apa? Akan muncul kaum yang mana urusannya itu cuma debat aja. nggak pernah beramal. Kemudian ada khabar juga abghadul khalqi ilallahi ta'ala al-aladul khasim. Hamba yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang suka mengubarkan permusuhan. Yang suka membuat permusuhan ini adalah tipe-tipe orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu maqala radhiyallahu anhu. Ats-tsalitsu al-munadiru mujtahidan bidatihi. يفتي برأيه إلا بمذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما حتى إذا ظهر له الحق في مذهب أبي حنيفة ترك ما يوافق مذهب الشافعي وأفتى بما ظهر له كما كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم والأئمة فأما من ليس له رتبة الاجتهاد وهو حكم جميع أهل العصر وإنما يفتي فيما يسأل عنه ناقلا عن مذهب صاحبه falau dhahara lahu du'fu madhhabihi lam yajuz lahu ayatrukahu fa ayu fa'idatin lahu fil munadharati wa madhhabuhu ma'lumun وليس له الفتوى بغيره وما يشكل عليه يلزمه أن يقول لعل عند صاحب مذهبي جوابا عن هذا فإني لست مستقلا بالاجتهاد في أصل الشرع ولو كانت مباحثته عن المسائل التي في وجهان أو قولان لصاحبه لكان أشبها فإنه ربما يفتي بأحدهما فيستفيد من البحث ميلا إلى أحد الجانبين ولا يرى المناظرة جارية فيها قط بل ربما ترك المسألة التي فيها وجهان أو قولان وطلب مسألة يكون الخلاف فيها متبوعا الرابع ألا ينظر إلا في مسألة واقعة أو قريبة الوقوع غالبا فإن الصحابة رضي الله عنهم ما تشاوروا إلا فيما تجدد من الوقائع aw ma yaghlibu wuqu'uhu kal fara'idi wala taral munadhirina yahtamuna bindiqadil masaili allati ta'umul balwa bil fatawa fi bil fadwa fiha bal yatlubuna tabuliyati allati yattasi'u majalul jid majalul jadali fiha wa kaifa fiha kaifa makanal amru wa rubbama yatrukuna ma yukthiru ma yakthuru wuquhu wa yaquluna hadhihi mas'alatun khabariyatun aw هي من الزوايا وليست من الطبولية فمن العجائب أن يكون المطلب هو الحق ثم يتركون المسألة لأنها خبرية ومدرك الحكي فيها هو الأخبار أو لأنها ليست من الطبول فلنطول فيها الكلام والمقصود في الحكي أن يكسر الكلام ويبلغ الغاية على القرب لا أن يطول والله تعالى أعلم بالصواب Tadi yang disebutkan dalam kitab Ihya itu intinya larangan jangan banyak berdebat. Larangan jangan banyak berdebat. Akan tetapi para ulama kontemporer Masirin beliau berpendapat jangan berdebat itu kalau memang zamannya itu bukan zaman fitnah kalau sudah zamannya itu zaman fitnah, terkadang kita harus menampakkan ilmu. Seperti hadisnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Idza dhaharatil fitanu wa subba ashabi falyudhirul alimu ilmahu." Kalau sudah nampak fitnah dan sahabatku dicaci maki, maka kata Rasul, "Falyudhiril alimu ilmahu." Maka orang yang alim itu harus mengeluarkan ilmunya. Termasuk apabila fitnah itu di bidang akidah. Kalau musibah itu, fitnah itu cuma urusan bencana atau urusan gempa bumi atau bencana-bencana alam yang lain, itu masih kecil. Tapi apabila fitnah itu sudah di dalam urusan akidah, ini musibah besar. Masuk yang ada di Indonesia sekarang ini, terutama di kota Solo, khususnya sedang banyak terjangkit fitnah akidah yaitu akidah yang bernisbat kepada Muhammad bin Abdul Wahab yang menyatakan orang yang muslim itu kalau tawasul sama orang soleh maka dia sama Abu Jahal, Abu Lahab sama musyriknya ini fitnah akidah yang sedang muncul ada di kota Solo, Solo Raya. Yang kita lihat ada di daerah Sukoharjo sekarang itu rata-rata masjid dikuasai faham mereka jadi yang namanya kunut subuh sudah nggak dikenal lagi sekarang kenapa sudah dipasukkan faham mereka di situ habis sholat nggak ada yang baca zikir bareng-bareng langsung bubar semuanya kenapa mengajarkan fatwanya ada di situ itu banyak ada di Sukoharjo di Seragen juga ada Karanganyar juga ada, Klaten, Boyolali juga ada, Solo pabriknya. Paling banyak dari sini. Yang buat rusak di mana-mana itu dari kota Solo Raya. Nah, oleh karena itu ketika ada fitnah yang semacam ini, maka terkadang orang yang mengetahui harus menampakkan ilmunya. Kalau diajak debat gimana? Sekalipun dengan debat harus dilayani. Kenapa? Fitnah akidah ini berbahaya. Kita nggak mau tentunya negara kita jadi seperti Suriah. Suriah itu rata-rata sekarang dipegang sama orang-orang yang berfaham seperti itu. Akhirnya makamnya sahabat digali diratakan dengan tanah. Ini kemarin sudah ada tiga sahabat yang digali makamnya. Di Mekah, Mekah Madinah juga dikuasai sama mereka. Itu makam-makam sahabat diratakan dengan tanah. Bahkan ada seorang pakar arkeolog dari Inggris namanya Dr. Sami Anggowi. Itu ketika dia meneliti, ternyata rumah yang pernah dipakai sama Rasul itu oleh mereka dijadikan WC umum. Waliyadzubillah min Nah, jangan sampai faham ini menyebar apalagi di Indonesia. Ada seseorang seorang teman itu dia punya tugas kerjaan itu sering keliling pergi ke daerah-daerah ke luar negeri. Di antaranya dia pernah masuk ke salah satu kota yang satu salah satu negara yang ada di Afrika. Nah, negara ini tuh rata-rata orangnya itu sufi. Jadi nggak nggak fanatik mazhab begitu nggak? Rata-rata orangnya sufi, sufi semuanya. Kemudian masuk faham ini, masuk faham ini, gerilya ada di sana, sampai akhirnya satu negara dikuasai semuanya. Jadi kaum sufi yang sebelumnya mayoritas jadi minoritas. Amalan-amalan sufi nggak boleh dilakukan di sana. Maulid, tahlil nggak boleh. Kumpul zikir bareng nggak boleh. Kalau sampai ketahuan dijebloskan ke penjara. Kenapa? Karena dianggap berbuat kesyirikan. Jadi fitnah akidah yang ada di zaman kita sekarang ini. Mudah-mudahan daerah kita selamat insya Allah. Dan <clears throat> Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum maqala radhiyallahu anhu. Ja'a darwish maratan ila al-masila ولازم روح الحبيب عبد الله بن حسين بن ظاهر أياما فقال الحبيب عبد الله لأولاده اسألوا هذا الدرويش عما رأى في الراحة فسألوه فقال لهم إني كنت أرى نورا عظيما ينزل على رأس هذا الشيبة يعني الحبيب عبد الله ثم يمتد حتى يؤم الحاضرين جميعهم وإلى آخر ما قال رضي الله عنه Kita akan bacakan nasihat daripada Al-Imam Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab. Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab. Beliau menceritakan pernah suatu ketika datang seorang darwis. Darwis itu dulu orang sufi. Jadi dia enggak enggak punya rumah, enggak punya tempat tinggal, nomaden. Pindah satu tempat ke tempat yang lain, tempat-tempat yang lain. Hidupnya isinya ibadah sama Allah nggak kerja hidupnya keliling cuma sholat di masjid iktikaf di sana nanti keliling pindah lagi memang keadaannya seperti itu jadi memang dia orang-orang yang mau memfokuskan dirinya khusus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini darwis ini biasanya punya kelebihan macam-macam. Kenapa? Karena hatinya bersih, urusan hidupnya cuma ibadah, maka lain. Terkadang dia bisa ngelihat sesuatu yang nggak bisa dilihat oleh orang-orang yang lain. Ini darwis punya kelebihan. Nah, di antara kita kan ada orang yang bisa lihat jin misalkan. Itu kan kelebihan dari Allah. Ini darwis ini karena bersihnya hatinya, dia bisa ngelihat sesuatu yang nggak dilihat oleh orang lain. Dia datang ke kota Masilah, sebuah kota yang ada di Hadramut, di kota Masilah. Dia hadir roha di tempatnya Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Abdullah bin Husin bin Tohir ini pengarang kitab Sulamut Taufik. Ada roha, ada di sana. Roha itu istilahnya ya duduk-duduk semacam ini antara Bainal Asr wal Maghrib, dekat-dekat Maghrib, namanya roha. Kalau pengajian pagi hari itu namanya madras. Kalau malam hari, wallahu a'lam. Di ya, Hadramut tidak ada pengajian malam hari soalnya. Rata-rata pengajian itu kalau nggak pagi hari ya sore hari seperti ini. Itu kalau sore gini namanya roha. Ini ada satu orang datang ke kota Masileh, Darwis. Datang rohanya Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Abdullah bin Husin bin Tahir ini seorang ulama besar. Ini hidupnya ngarang kitab. Itu kitab karangannya banyak sekali. sair sairnya juga banyak. Dan beliau itu wiridnya sehari baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah 25 ribu kali. Nanti baca zikir ini 25 ribu kali. Baca zikir yang ini 25 ribu kali. Sampai ketika mau masuk bulan Ramadan, itu dia kumpul, ngumpulkan anak-anaknya semuanya, tanyai, kamu nanti bulan Ramadan mau nambah amalan apa? Oh, aku biasanya bahas sholat duha dua rakaat, sekarang mau delapan rakaat. Ini aku biasanya bahas sholat witir tiga rakaat, sekarang mau sebelas rakaat. Ini mau nambah amalan ini, mau nambah amalan ini. Ketika anaknya sudah bisa nambah amalan semuanya, dia nangis. Habib Abdullah ini. Nangis Kemudian anaknya heran, bah kenapa kok nangis? Coba aku bisa beli waktunya kalian. Aku ini masuk bulan Ramadan, gak bisa nambah amalan lagi. Kenapa? 24 jam sudah full untuk ibadah kepada Allah. Gak ada tempat celah untuk nambah amalan, gak ada. Ya, karena luar biasanya, ibadahnya luar biasa, ilmunya juga luar biasa. Ini ada satu darwish, penampilannya aneh, datang ke Roha, itu datang terus. Sehari datang, besok datang lagi, Besoknya datang lagi. Akhirnya Habib Abdullah ngomong sama anak-anaknya. Kamu kalau ketemu Darwis itu nanti kalau datang tanya, dia lihat apa di roha ini? Kemudian selesai roha, Darwisnya datang, didatangi sama anak-anaknya Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Katakan, eh Darwis, kamu lihat apa sih kalau waktu roha? Kata Darwis ini, uh aku kalau pas roha itu lihat ada cahaya itu turun sama orang yang tua itu, yang di depan, yang mimpin roha. Jadi sama Habib Abdullahnya nggak kenal dari sini. Itu orang yang tua yang mimpin roha itu, aku lihat cahaya datang sama dia, kemudian cahayanya itu menyebar sampai ke semua orang yang hadir. Eh, ini berkat duduk yang semacam ini. Kemudian dikatakan pula teman-teman duduk, teman-teman rohanya Habib Abdullah bin Husin bin Tahir Beliau menyatakan, maarofna anna fid dunya illa lamamat walad Husain." Kita ini enggak merasa ada di dunia kecuali setelah meninggalnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Kenapa setiap hari mereka itu datang? Itu mereka duduk rasanya enggak kayak duduk di dunia tapi duduk di surga. Jadi ngerasakan nikmat yang luar biasa. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pernah ditanya, "Bib, kita ini kenapa Beb? Kalau sholat gak bisa husuk, Tapi kalau duduk pengajian majelis taklim roha kok bisa husuk? Kita kan sholat baru takbir sudah mikir macam-macam. Tapi kalau pengajian bisa husuk. Dijawab sama Beb Ali, kalau sholat itu bentuk pendekatan hamba kepada Allah. Jadi hamba berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah. Tapi kalau majelis taklim, majelis roha yang semacam ini bentuk pendekatan Allah kepada hamba. Jadi semacam ini Allah yang mendekatkan diri kepada kita. Makanya orang-orang yang datang majlis itu orang-orang pilihan. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki oleh Allah jadi orang baik, disenangkan mempelajari ilmu agama. Berarti kalau dipaksa-paksa nggak mau datang, berarti apa? Belum Allah itu belum kepingin menjadikan dia itu orang yang baik. Kenapa? Kita semua yang ada di sini adalah undangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagadzalik Habib Ali Al-Habsyi fa innahu idza jalasa al-insanu fi majlisih yansa ahluhu wa auladuhu wa la yumillu majlisuhu. Katakan itu kalau ada orang duduk di majlisnya Habib Ali Al-Habsyi itu ketika duduk lupa keluarganya, lupa anaknya dan gak bosan. Itu Habib Ali punya jalsah roha, madros, madros itu karena waktunya pagi hari setiap hari Senin baca kitab hadis. Itu yang datang satu masjid sampai full itu, masjidnya besar. Satu masjid itu yang datang sampai full. Itu kalau orang lewat dipikir nggak ada orang di masjid. Kenapa? Khusyuk semuanya nggak ada yang bersuara sedikit pun betul-betul menikmati majelis zikir majelis untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang yang sampai ngomong sama Beb Ali rampung majelis, Beb, ini kalau di surga nanti kita nggak bisa kumpul seperti ini, lebih baik saya mau di dunia terus tapi kumpul begini daripada masuk surga. Bahkan orang-orang yang soleh itu kalau sudah merasakan nikmatnya majlis zikir, mereka sampai mengatakan Idza kana ahlul jannah ala ma nahnu alaih fa innahu la fi aishin thayyib. Kalau memang para penduduk surga itu ngerasakan nikmat seperti nikmatnya kita ketika zikir, ya berarti memang surga itu memang betul-betul enak. Itu ungkapan-ungkapan orang yang sudah memiliki makom yang tinggi. Kemudian Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, gurunya Habib Ali mengatakan, "Batakun magnatisul qulub." Engkau ini ya Ali bakal jadi magnetnya hati-hati orang-orang yang ada di sekitar kamu. Kemudian dikisahkan pula Habib Abu Bakar bin Umar bin Yahya, seorang ulama. Beliau ketika ditanya tentang pamannya Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, gimana sih sifatnya pamanmu Habib Abdullah bin Husin bin Tahir? Maka dia wudhu, pakai baju yang paling bagus, pakai imamahnya, pakai siwak, pakai minyak wangi, Kemudian ceritakan Habib Abdullah bin Husin bin Tahir amalannya begini, begini, begini, begini, begini. Amalnya sehari ini, kemudian sifatnya begini, ilmunya luasnya seperti ini. Kemudian sampai ke Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, kemudian sampai ke Habib Tahir bin Husin bin Tahir. Kemudian beliau mengkisahkan kisah-kisah mereka semuanya itu dalam keadaan penuh takzim dan penuh kehormatan. InsyaAllah kita semua yang kumpul di, di sore hari ini mendapatkan keberkahan beliau semuanya insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Baiknya Muhammad. Muhammad Qasidah. Alhamdulillah dina usaha bila rabbana astagfirullah dan kita benar. Wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah min sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله تدمى في علم الله سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاء راغب في رضا مستسلم لقضاء فاكتبني من أولياء واسلك بي سبيل هدى وألحقني بأسفياء